الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan Fitina Azakumullah Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Adabul Ishrah wa dzikru suhbati wal ukhuwah tentang etika persahabatan, etika ukhuwah. Pada majelis sebelumnya dijelaskan oleh muallif rahimahullah bahwasanya di antara etika persahabatan dan ukhuwah termasuk konsekuensinya ialah selalu berupaya memaafkan kesalahan teman kita, ikhwah kita terlebih ketika mereka meminta maaf atau dengan pemaafan itu bisa merubah keadaan mereka mereka bisa insaf bisa memperbaiki kesalahan mereka dan ditegaskan oleh beliau tidak boleh dendam Jangan sampai menyimpan hibdun fil qalbi, dendam dalam kalbu. Sekarang kita masuk pada etika berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa minha mulazamatul ukhuwati wal mudawamatu 'alaiha wa tarkul malal. Di antara etika persahabatan, etika ukhuwah, termasuk konsekuensinya ialah sekaligus bukti jujurnya sebuah ukhuwah dan persahabatan ialah mulazamatul ukhuwah. Mulazamah dengan ukhuwah. Wal mudawamatu alaiha dan melanggengkan ukhuwah tadi Watarkul malal tidak bosan. Simpelnya adalah jangan bosan berukhuwah. Jangan bosan berteman dan bersahabat. Barakallahu fikum. Ikhwan din azakumullah. Ukhuwah Islamiyah di atas sunnah itu ibadah termasuk amal saleh. Ibadah ibadah muamalah, ibadah interaksi. Yang namanya ibadah harus istiqomah, harus langgeng, harus kontinu. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sedikit demi sedikit dirakit, dieratkan ukhwahnya sehingga semakin kokoh semakin kuat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kita beramal saleh terkait hubungan kita dengan Allah Jalla wa ala. Kita salat, kita mengerjakan amal ini, amal itu. Di samping keikhlasan, di samping dengan bimbingan sunnah, harus istiqomah, mudawamatu alaiha, continue dilanggengkan istiqomah di atasnya jangan putus jangan bosan Sholat ya istiqomah dalam sholatnya Sholat sunnah istiqomah dalam sholat sunnahnya Kita mengerjakan amal-amal apapun itu Istiqomah dalam mengerjakannya ba eh, Jangan pernah bosan Wahakadha terkait dengan ubudiyah, ubudiyah akhlakiyah, adabiyah, muamalah. Kita beribadah kepada Allah, kita beramal saleh dalam bentuk bab-bab adab, bab akhlak, bab-babnya interaksi bermuamalah yang istiqomah, yang langgeng, gitu. yang kontinu, jangan ditinggalkan, jangan bosan. Atau wabah termasuk ukhuwah Islamiyah merajut ukhuwah Islamiyah di atas sunnah itu ibadah istiqomahlah dalam berukhuwah jangan bosan dalam perkara ukhuwah juga persahabatan yang lillah wa fillah kita berteman karena Allah bersahabat karena Allah itu juga ibadah termasuk amal saleh maka istiqomahlah di atasnya, langgengkan persahabatan kamu, jangan bosan, jangan malas. beliau membawakan sebuah hadis Fakat kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahabul a'mali ilallah adwa muha wa in qalla. Kata beliau dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamuha amal-amal yang paling Allah cintai yang adwamuha yang kontinu yang terus menerus wa in qalla meskipun sedikit sedikit tambah lagi tambah lagi terus kontinu jadi besar ini hadis umum dalam semua amal soleh amal ubudiyah atau amal akhlakiyah muamalah. Ya, langgengkan semua amal kamu, langgengkan semua ibadah kamu, langgengkan semua kebaikan yang kamu kerjakan meskipun sedikit. Yang langgeng. Barakallahu fikum. Ikhwanakumullah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain dalam bermuamalah, interaksi, terutama ukhuwah Islamiyah dengan bimbingan Islam yang benar. Terkadang orang itu mengalami futur, lemes, lemah semangat, tidak punya gairah. Ya, kadang mengalami yang namanya malal kebosanan, bosen. Ikhwanul yang menyebabkan adanya bosan dalam perkara ibadah diterangkan oleh para ulama. Yang pertama ialah ketika dia hulu, takalluf dalam beribadah. Dia melampaui batas, melampaui batas kemampuan dia dalam beribadah. Meskipun ibadahnya ibadah yang yang benar, ibadah yang yang disyariatkan, tapi dia melampaui batas kemampuan dia, takalluf. Ini membuat bosan membuat orang bosan. Dia semangat misalkan dia lail. Hadisnya masalah dia lail. Dia saat malam. Dia paksakan, dia takaluf membatalkan diri dia, dia lail sampai ngantuk-ngantuk, dipaksakan terus sholatnya, sampai lelah, sampai letih, dipaksakan lagi sholatnya dia pertelekan dengan sesuatu, teruskan lagi sholatnya. Takaluf dalam bab qiyamul lail. kata yang dia kerjakan kiamulail lail, saat malam disyariatkan amal yang paling utama. Tapi dia takaluf. Ini ujungnya bosan. Difahami insyaallah ya? Ya kita harus diperjuang untuk kiamulail, lail. Tapi ingat dengan batas kemampuan. Nek wis ngantuk, istirahat dulu. Nah, rebahan dulu, hilang ngantuknya, teruskan kembali. Kan begitu. Dengan yang kita mampu. Kalau diforsir tenaganya, diforsir kemampuannya, takalluf namanya, ujungnya nanti malal, kebosanan. Akhirnya malas kiamulail mulai wis pegel, wis capek, kehabisan tenaga, kehabisan bensin. Ujungnya apa? Tidak mau oleh qiyamul Puasa juga begitu. Orang yang punya semangat dalam perkara ibadah, semangat berpuasa. Nasihatkan mas, kemampuan anda ahsan ayamul bib. Setiap bulan tiga kali saja, tiga hari dalam sebulan yang tesi kuat. Ya sudah puasa ya, eh, puasa Senin Kemis. Nyong tesi kuat. Ya wis puasa yang paling utama puasa Daud. Sehari puasa sehari tidak. Saya masih kuat. Akhirnya dia dengan takaluf puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Berjuang dia. Ujung-ujungnya apa? bosan, males, futur, kehabisan semangat, kehabisan tenaga. Padahal yang dia kerjakan apa ini? Amal soleh. Dalam Islam tidak boleh takalluf. Kata Sabtu Umar Khattab semoga Allah meridainya, beliau mengatakan nuhina ada takalluf. Kita dilarang untuk takalluf memberat-beratkan diri dalam perkara ibadah. Apalagi ketika ibadahnya itu ibadah yang tidak syar'i, sudah takaluf, nggak ada contoh sunnahnya lagi. Ini tidak dalam dalam Islam. Meskipun dia punya semangat yang sangat tinggi diharamkan dalam Islam dikarenakan ibadahnya tanpa bimbingan sunnah. Ini bid'ah. Adalah ya Yesus Ini ada sebab orang itu malau. Wahagadah dalam perkara ukhuwah Dalam perkara persahabatan Ketika persahabatannya, pertemanannya, ukhuwahnya Melampaui batas yang dia mampu Takalluf dalam ukhuwahnya Takalluf dalam persahabatannya Ujungnya malal nah, Persahabatan, pertemanan, ukhuwah Sampai pada batas dia nggak sanggup dia paksakan harus, pokoknya harus, pokoknya harus, harus, harus, harus sampai dia nggak sanggup untuk itu paksakan lagi, lanjutkan lagi. Takallufil ukhuwah. Ujungnya males, bosen, futur ukhuwahnya. Barakallahu Apa mungkin? Ya mungkin aja namanya orang berlebih-lebihan dalam mengerjakan sesuatu. Hmm? Ayo akhi, ukhuwah kita berteman bersahabat. Ya Allah, di antara kita buktikan persahabatan kita. Ya Allah, kita ketemuan wis, kita ketemuan setiap pekan sekali gitu. Jangan, jangan lupa ya, we, apa minum-minum, makan-makan, gorengannya, ini ini gitu. Sesekali masya Allah kumpul makan-makan bersama, minum bersama, kumpul zen, kayak gitu ya. Namanya orang kemampuan terbatas. Ayo kumpul. Oke, udah waktunya nih, udah sepekan. Yang lainnya, afon ya akhi. dana ini laka gue. Ya. nggak ada dananya ini. Oh, pokoknya harus kumpul. Ayo antum bawa ini, antum bawa ini, antum bawa itu, antum bawa ini. Banyak yang uzur, afan ya akhi. Ini enggak ada kemampuan ini, ada uzur ini, ada alasan ini, ada begini. Harus pokoknya kalau tidak antum begini bla bla bla bla bla dipaksakan. Ini contoh sekedar makan bareng untuk ukhuwah Islamiyah katanya untuk persahabatan. Harus Maksudnya sama-sama ngoyo, sama-sama takaluf. Awalnya mungkin ya wis lah. Tapi lama-lama ya bosan. Kalau gini terus caranya bisa kantong kering ini. Kalau gini terus caranya kanker saya. Gini caranya berat bagi saya. Eh, orang rumahnya komentar anak-anaknya komentar. Nah untuk kita mana bi? Menurut saya mana yang nafkah keluarganya nggak diperhatikan, hanya semata-mata untuk persahabatan, takaluf untuk itu semua. Contoh, ujung-ujungnya males. Afan yang orang bisa, hmm, eh, orang bisa, hmm, orang bisa, hmm, orang bisa, orang bisa, orang bisa gagal acara sepekanannya itu. Hah? Besoknya lagi Afan orang bisa maning. Besoknya lagi terus begitu. Akhirnya bubar bubarlah. Dikatakan takalluf. Itu contoh kecil yang mungkin terjadi dalam bab persahabatan, interaksi dengan para sahabat. Sekitar ingin kumpul untuk merakatkan komunikasi, tapi takaluf dipaksakan harus ujungnya malal akan bosan barakallahu fikum sehingga yang dianjurkan oleh muallif dan itu dalam pandangan syariat apapun yang kita kerjakan apapun yang kita lakukan baik itu perkara ubudiyah amal saleh antara kita dengan Allah Jalla ala, dan begitu pula terkait dengan interaksi kita Taib muamalah kita, persahabatan kita, ukhuwah kita harus continue, harus mudawamah, langgengkan itu. Jangan bosan. Di antara sebab bosannya takalluf memberatkan diri barakallahu fikum. Jangan takalluf. Yang kedua, asbab yang kedua barakallahu fikum yang biasa muncul Ketika ada sesuatu yang terjadi lalu kemudian tinggalkan karena bosan. Biasanya dalam perkara muamalah ada sedikit gesekan-gesekan yang terkait dengan pribadi, terkait dengan perkara duniawi yang membuat seseorang itu mungkin kecewa, tersinggung, dan tidak segera diperbaiki. Mungkin dia dikecewakan dengan sesuatu. Nah, ini diantara asbab fulan ini tidak lagi meneruskan persahabatannya atau pertemanannya atau ukhuwahnya. Ada sebab yang membuat retak di situ. Nah, ayo kumpul, mau males Ya, monglah. Ada apa? Ini kok tidak mau kumpul kenapa kok nggak ada lagi interaksi kenapa dicek ternyata ada sesuatu terjadi antara fulan dan alan apakah perkara manhajiah cek tidak apakah perkara akidah tidak apakah perkara prinsip-prinsip tidak masalah apa ini ternyata ada sesuatu terjadi antara mereka Dicek, antum kenapa akhi nggak mau ketemu sama fulan? Nah nggak apa-apa. Ayo main ke rumah dia. Monggo. Ada apa? Nah nggak apa-apa. Ada apa? Ada perkara manhaj yang terjadi? Perkara akidah yang berbeda? Apakah dia mulai nyebrang ke sebelah? Bahasanya antum, nyebrang sebelah. Enggak, biasa-biasa aja. Lalu ketemu sama dia. Monglah. Ini tidak meneruskan ukhuwahnya. Contoh kecil tidak mau nyambung lagi. Ada apa ini? Cek. Tidak tahu. Ya sudah begitu saja. Kenapa kok Fulan tidak mau ketemu sama kamu? Tidak tahu juga. Karena nggak merasa ada apa-apa. Kita nggak ada apa-apa. Loh kenapa kamu ketemu? Dicek, dicek ternyata si Fulan dulu mungkin Ketika lagi ngobrol, lagi santai, lagi asik Mengucapkan sesuatu Entah itu ucapan tertentu, statement tertentu Nyelekit hati Dia nggak merasa, dia nggak sadar Klik, kena si Alan Nyeng di hatinya gitu <clears throat> hmm? Dia merasa sakit hati, dia merasa kecewa, dia merasa bagaimana begitu. Tapi nggak diutarakan, simpan. Hmm? Di hati dia muncul perasaan seperti itu. Hmm? jari ini batir ya, jari kayak kie batir ya. Gitu ya. Katanya teman, kok begini teman itu? Kok katanya sahabat? Kok begini sahabat itu? Katanya ukhuwah, katanya ikhwan. Masa kayak gini? Disimpan. Akhirnya dia putus namanya malal. Dia meninggalkan ukhuwah tadi, persahabatan tadi. Ada sesuatu di antara mereka. Ada sabab diantaranya. Solusinya ya, ya jangan begitu. Diutarakan saja. Ada perkara yang yang dia nggak suka sampaikan kepada dengan cara baik-baik. Ditegur yang bagus, afalnya akhi. Antum jangan mengatakan begitu. Perkara yang kurang bagus. Afalnya akhi, jangan mengerjakan tindakan ini. Ini kurang bagus. Mungkin teman kamu itu tidak sadar, dia nggak merasa. Ketika diucapkan, disampaikan apa adanya, kan ketahuan. Saling pengertian, saling minta maaf, selesai. Tadi namanya manusia disimpan di sini. Dan masih mungkin masih banyak lagi di sana asbab, sekian banyak sebab-sebab yang membuat orang itu malas bersahabat, malas berteman, tidak mau lagi melanjutkan ukhuwahnya dia. Jangan kata beliau ha, harus mulazimatul ukhuwah al mudawamah al ukhuwah wa tarkul malal langgengkan persahabatan kamu langgengkan pertemanan kamu langgengkan ukhuwah kamu tinggalkan semua asbab yang membuat kamu bosan berukhuwah bosan bersahabat tinggalkan dua yang saya sebutkan di atas barakallahu dan mungkin yang lainnya ya khanafitina fitina azakumullah Beliau merupakan sebuah ucapan dari sebagian ulama terdahulu. Kata mu'alif rahimahullah wa qala Muhammad ibn Wasi rahimahullah dan berkata Muhammad bin Wasi rahimahullah wa laysa limalulin sadiqun wa la lihasidin ghinaun Orang yang malul gampang bosan, tidak akan pernah punya sahabat. Tidak akan pernah punya sadiq teman. Juga orang yang hasid, yang suka hasad, terjangkit penyakit hasad, tidak akan pernah merasa cukup. Tidak akan pernah merasakan rina kekayaan dan kecukupan harta. Ini real dalam keseharian. Hah? Fulan ketika punya malal rasa bosan, apalagi tidak berdasar, ya wis dalam interaksinya ya dia nggak bakal punya apa-apa, nggak bakal punya teman. Sama ini bosan tinggalkan. Yang itu bosan tinggalkan. Yang ini bosan tinggalkan. Sama yang itu bosan tinggalkan. Lama-lama nggak punya teman. Sisi yang keduanya, orang lain pun akan tahu bagaimana wataknya dia, bagaimana karakternya dia dengan tobiatnya dia. Fulan hati-hati loh, ini orang gampang bosan. Hmm? Antum berjuang untuk memupuk ukhuwah dengan dia, berjuang untuk menjaga pertemanan dengan dia. Wis sudah berjuang, dia malah hilang. Kenapa? Bosan. Akhirnya kamunya ditinggalkan oleh semua teman dan semua sahabat. Ya saja kalau puja kue lah, malas. Pipen sih, kamu bosan. Akhirnya yang lain pun merasa bosan dengan diri kamu. Ujungnya kamu tidak punya teman, tidak punya sahabat. Dalam kehidupan itu membuat kurang bahagia kehidupan antum. Dikarenakan antum nggak punya orang untuk berinteraksi, nggak punya orang untuk berkomunikasi, nggak punya orang untuk sharing-sharing terkait dengan kehidupan kamu, kamu nggak punya. Hidup kamu itu nggak bahagia. Nah, repotnya kalau penyakit bosen itu sampai menimpa dia dengan kefamiliannya. Repot ini, bosen untuk berkerabat dengan baik. Ini penyakit bahaya ini, futur dalam bab muamalah, mengerikan. Akhirnya nggak mau komunikasi dengan sanak familinya. ngeri lagi futur terkait dengan keluarga kecilnya, futur berumah tangga, futur ngopeni anak. Mengerikan sekali itu. Apa mungkin ada, ya mungkin mungkin aja. Manusia. Hah? Saya, dek, kita sampai sini aja. Kita cerai aja wis. Ada apa? Tidak apa-apa, kepengen cerai saja. Hah? Ada masalah apa? Ya, Mungkin kalau saya teruskan mungkin nanti banyak hal yang nggak cocok. Kita cari aja ya gitu. Lo sudah anakmu kamu urus langsung diurus perceraian. Ada kayak gitu. Jangan dikira gak ada, ada tipe-tipe orang seperti ini sampai bosan dalam berumah tangga. Saya udah nikah sama dia sudah 15 tahun mau mencari pencerahan dalam rumah tangga. Kalau kepingin tak adut ngomong aja gitu Kalau kepingin yang baru bilang aja. Orang zaman sekarang sampai tinggal kan seperti itu. Cerainya itu bukan ada, ada masalah. Karena apa? Sudah bosan. Karena bosan sudahlah kita baik-baik cerai saja. Tidak ada lagi hubungan Pak Sutri. Tetap kita jauh hubungan baik. Anggap sebagai teman lama, teman dekat. Tapi bukan sebagai suami istri. Cerai. Kita cerai gitu aja. Nanti yang itu nikah lagi sama laki-laki yang lain dengan perempuan yang lainnya, korbannya anak. Nikah lagi sama yang ini, bosan lagi. Hah? Cerai lagi, cerai lagi. Ya, untuk refreshing penyegaran suasana. Itu ada dalam kehidupan. Hal yang justru nggak disukai dalam Islam. Maka jangan sampai bosan, jangan sampai malal di sini. Belum mengatakan orang yang malu yang gampang bosan tidak bakal punya teman. Orang yang hasad yang punya iri dengki tidak bakal pernah merasakan kecukupan kehidupan. Dia tidak punya apapun, dikasih harta ini, dikasih harta itu. Dia orangnya masya Allah melimpah harta. Kalau dia punya penyakit hasad, tidak bakal pernah merasakan kecukupan harta. Dia punya rumah gedung, megah insyaallah. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, uangnya banyak. Hasad nggak bakal cukup. kue ya, ha? Pak Fulan itu ya, eh, ke kaji kue kue ya, hmm, bisa nih rumahnya api nemen kue, ya. mobil gonta ganti baik, mobil dia udah bagus, rumah dia udah mewah, sudah tinggal dua bahkan. Kurang apa? Ya kurang terus. Dikarenakan hasad. Orang hasad tidak akan pernah cukup. Jangan hasad dalam perkara ini. Ini dibahas bab yang lain. Yang dibahas sekarang adalah jangan bosan dalam berukhuwah dan bersahabat. Ikhwan fillah di sini berarti dianjurkan untuk selalu memupuk menjaga persahabatan memupuk, menjaga ukhuwah Islamiyah. Itu caranya banyak. Di sana ada pembahasan di kalangan para ulama namanya asbabu taqwiyatil ukhuwah wal hifadhi 'alaiha. Sebab-sebab, upaya-upaya, cara-cara mengokohkan ukhuwah. Cara menjaganya, merawatnya. Ada di situ pembahasannya panjang. Kita bangun secara global ekonomi Allah dikatakan beberapa di antaranya ada dalam buku ini, tapi dia secara terpencar-pencar begitu. Yang pertama niat ukhuwahnya, niat persahabatannya harus ikhlas lillahi taala. Ini kunci. Ukhuwahnya lillahi taala, lillahi wa fillah. Persahabatannya lillahi taala. Pertemanannya lillahi tabaraka wa taala lillahi taala lillah wa fillah ya yang diharapkan ridhonya Allah Jalla wa ala yang diharapkan pahala dari Allah Jalla wa ala ingin mendapatkan pahala besar dari ukhuwah tadi lillahi taala ikhlas itulah yang akan mendorong seseorang untuk istiqomah dalam mengerjakan sesuatu dikarenakan tidak ada tendensi pribadi atau duniawi yang bikin gampang putus, gampang bosan, duniawi tendensinya. Ikhlaskan niat. Kita berukhuwah karena Allah, bersahabat karena Allah, berteman karena Allah. Bukan dikarenakan pekerjaan, bukan dikarenakan profesi, bukan dikarenakan satu uh, hobi, bukan dikarenakan kesukuan atau kabilah ataupun yang lainnya. Tidak, tapi lillahi tabaraka wa taala yang ikhlas dalam berteman, yang ikhlas dalam bersahabat, yang ikhlas dalam merajut persaudaraan dengan kaum muslimin. Lillahi ta'ala. Kalau motivasinya keikhlasan dengan penuh keimanan insya Allah ta'ala akan terjaga. Zen, barakallahu Yang berikutnya dengan makna yang lain, as fil ukhuwah. Yang tulus, yang jujur dalam berteman, dalam bersahabat, dalam berukhuwah. Yang tulus. Ini bukan rekayasa, bukan pencitraan begitu. Bukan main-main. Apalagi ada niatan jahat makar. Ini kecil. Sehingga yang tulus, yang jujur dalam ukhuwah kalian. Ini satu bagian dari mana keikhlasan. Yang pertama itu niatnya ihtisabul ajr indallah yang diharapkan ridhonya Allah ini terkait dengan ketulusan dia jujur dalam berukhuwah dua ini aja banyak konsekuensi-konsekuensinya barakallahu tapi labas yang ketiga adalah barakallahu fikum antara upaya untuk menjaga ukhuwah jangan saya bosan adalah yang dibahas tadi ada mutakalluf sehingga dikatakan saatan saatan. Jangan melampaui batas. Jangan memberat-beratkan diri dalam semua perkara yang terkait dengan ukhuwah kita. Saatan saatan. Namanya at-tawassut fil umur. Sesaat sesaat. Pertengahan saja dalam semua hal itu. Jangan melampaui batas, jangan keluar dari batasan-batasan. -batasan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita upayakan, ucapan, perbuatan, tindakan, acara, agenda, yang dengan itu kita bisa berukhuwah. Jangan takaluf. Sesuaikan dengan kemampuan. Dan saatan saatan. Ya, berkala, bertahap, berproses. Barakallahu Misal kepingin kumpul yang di pasar dia kepengen kumpul, ayo kumpul, patir-patir teman-teman, sahib-sahib, kumpul yuk. Ayo e, para ikhwan-ikhwan kumpul yuk. Kepengen kumpulnya itu saatan-saatan, berkala saja. Jangan haus tiap pekan, harus gini, harus gini, harus gitu. Tidak perlu. Itu mau bikin orang gampang bosan. Tapi saatan-saatan. Ala hasabil haja wa taqah. Sesaat-saat dengan hajatnya dan dengan kemampuannya. Hakata namanya berkala. Kita misalnya ya. di nggih, dalam ini nggak kumpul-kumpul nih. Ayo gitu. Ketika muncul semangat, ayo. Gimana perlu nggak gini-gini? Ya Allah, bisa ndak gini-gini? Oh, bisa bisa bisa. Lakukan. Oh, ndak bisa. Jangan kerjakan. Yang lain lagi. Apa yang bisa? Yang bisa ini ini kerjakan yang antum bisa. Ala hasabil hajah. Itu yang membuat apa? Membuat muncul yang namanya nasyatul ukhuwah. Semangat dalam berukhuwah, semangat dalam pertemanan dan persahabatan berkala. Ada ada saat dan saat, sesaat masing-masing dengan aktivitasnya. Sesaat interaksi dengan sebagian teman, sesaat dengan teman yang lainnya lagi, sesaat kubur bareng-bareng saatan-saatan sehingga tidak bosan. Ya, tidak malal. Ya muncul kerinduan. Ya, kerinduan. Rindu kumpul sama sahabat. Itu baru akan terjaga ukhuwahnya barakallahu fikum. Dengan keikhlasan tadi, dengan ketulusan tadi, dengan kejujuran tadi dan ala hasabil hajah wa taqah disesuaikan dengan hajatnya dan kemampuannya barakallahu هذا هو difahami Allah ya poin-poin amalnya banyak ada tazawur saling menziarai, karena Allah Jalla wa'ala. ada uh, komitmen untuk ilqaus salam tebarkan salam di antara mereka supaya saya salam kuat suka dan duka bersama-sama supaya, supaya semakin kuat atau apa namanya uh, tawadud menunjukkan rasa saling mencintai, saling merahmati, saling menghargai. Itu amalnya banyak. Cuma yang mendukungnya tadi ya ikhwan, keikhlasan antum, kejujuran antum, ketulusan antum dan semua itu ala hasabil hajat, ala hasabil hajat wa taqah. sesuai dengan hajatnya dan kemampuannya. Barakallahu fikum. Dan yang enggak yang enggak kalah lupa adanya tanasuh, tadzakur, tawasi, saling menasihati, saling mengingatkan, ya saling memberikan masukan-masukan saling menjaga supaya ukhuwahnya terus terjaga barakallahu Maka yang menjadi perjuangan kita adalah berjuanglah untuk bagaimana caranya kita rindu dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, dengan ikhwah-ikhwah kita. Adab diperhatikan, ahad perhatikan dan tinggalkan segala sesuatu yang membuat bosan. Barakallahu fikum. Sehingga tema kita kali ini adalah jangan bosan dalam berukhuwah. Jangan bosan dalam bersahabat. Perjuangkan ukhuwah kita karena Allah, persahabatan kita karena Allah barakallahu Sampai nanti pada tingkat memang kita tidak bisa lagi bersahabat. Adanya hal yang memisahkan dua orang, beda akidah, beda manhajiyah beda tarekat dakwah, beda uh, ini semua, maka mau tidak mau akan ada persimpangan jalan, akan berpisah Kisahnya dikarenakan Allah Jalla wa'ala Kita kubur kenangan indah di masa lalu persahabatan kita Dikubur dikarenakan beda akidah, beda manhajiah Barakallahu Ma'asalamah Selamat tinggal sahabatku Kenangan itu ada di masa lalu Tapi kita gak bisa lagi berukhuwah dan bersahabat Dikarenakan kita menempuh jalur yang berbeda Manhaj kita sudah berbeda Akidah kita telah berbeda yang ini pasti akan berpisah. Tapi bisanya karena karena Allah Jalla wa ala perbedaan prinsip. Barakallahu fikum. Apa mungkin mengalami seperti ini? Apa mungkin mengalami seperti ini? Ya mungkin banget. Nah, bukan semata-mata perpisahan antar dua sahabat, perpisahan guru sama murid bisa terjadi. Yang ini karena Allah Jalla wa ala. Lepaskan dia dengan penuh keikhlasan karena Allah. Mohon maaf tidak bisa lagi pertemanan bersahabat dikarenakan perbedaan yang sangat prinsipil manhajiyah akidiyah perkara akadiyah perkara usul perkara prinsip yang nggak mungkin bertemu sama sekali sehingga pisah karena Allah ketemu karena Allah Jalla wa'ala Barakallahu fikum Semoga Allah Jalla wa'ala Mereka anugerah pada kita semua Kelanggengan dalam uhwah kita Kelanggengan dalam persahabatan kita Langgengnya Alat hati wa sunnah langgengnya dikarenakan Allah Jalla wa Amin ya rabbal alamin.